بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال belum selesai ihsan sudah dibahas kemarin sudah ya Kemarin sudah diterangkan tentang Islam, kemudian iman, kemudian eh ihsan. Itu setiap pertanyaan Nabi uh, si Jibril si tamu tadi menyatakan sodakta. Benar kamu ya Muhammad. Curiga sebetulnya. Sahabat itu curiga. Sopo ya? Tanya tapi bilang sodakta. Iya betul. Apa Islam Muhammad? Islam itu begini, begini, begini. Iya, iya, iya, betul, betul. Mal iman. Iman itu begini, begini, begini. Benar, benar, benar, benar. Mal esan, esan begini. Benar, benar, benar. Lah, sahabat curiga. Siapa ini? Ini kok modelnya sama-sama tahu ini, gitu Biasanya orang tidak ngerti serius gitu. Ini seakan-akan uh, eh, ngiling no ngetes begitu, kan ya? Siapa ini? Curiga. Hmm? Nah, itu karena itu malaikat itu bisa menyerupa. Dan ada sesuatu mencurigakan. Nah, itu pernah terjadi juga uh, Nabi Allah Ibrahim ditamui dua malaikat itu. Kemudian eh, dikasih apa ejil apa e, dipotongkan anaknya sapi dikasih makanan dari makan kelihatannya musafir dari yang jauh tapi dikasih makanan minuman tidak dimakan malaikat tidak makan Hah? akhirnya lama kelamaan baru ngomong kami adalah malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Nah, Kemudian kasih kabar tentang anaknya Nabi eh, Nabi Ishak yang akan lahir dari istrinya yang sudah tua. Nah, Yang istrinya yang sudah tua dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya itu? Hmm? Wakala wa eh, mra'atuhu dhahikatun apa? Nah, Ha? Sebelumnya apa hayat itu? Ah, hal halataka hadis dhaifi Ibrahim al mukrami Itu ceritanya. Kemudian eh, terjadi juga kepada para sahabat Nabi dan ini bukan hal yang pertama. Malaikat itu bisa menyerupa manusia. Juga terjadi kadang-kadang menguji dalam bentuk eh, orang tadi itu kurang menghargai nantinya seperti bagaimana seorang yang buta, seorang yang belang, kemudian seorang yang kepalanya botak, malaikat itu ya. Eh? Eh? Ada juga dalam hadis Bagaimana dua malaikat yang bertentangan untuk mengambil orang yang mati karena tobat membunuh seratus orang itu? Wa Rasulullah hakaman minal malaikat fi surati adamiyin dalam bentuk manusia manusia. Karena itu jangan heran kalau ada malaikat berbentuk manusia, mungkin hadir di majelis. Menghadiri majelis ada di masjid atau di yang lainnya. Jangan heran. Ini itu bisa terjadi loh ya ada satu film ini baru ini masuk ini ya mungkin ada siapa yang punya itu satu film di Masjidil Haram ketika shootingan tadi itu eh, diputer itu ada kelihatan satu orang duduk begitu menghadiri satu majelis itu bercahaya semua tubuhnya nyata sekali siapa yang punya itu siapa yang kemarin bawa itu Tunjukkan. Ah, hah? Hah? Ada situ dia. Nyata sekali. Hmm. Bersinar. Mungkin nanti inti bisa bisa bisa lihat dari situ. Di Facebook sudah sudah, sudah dihapus mungkin sama orang. Hmm? Itu bisa terjadi. Ajin pun bisa menyerupa. Arwahnya orang soleh itu bisa menyerupa. Karena itu jangan heran gitu loh. Kalau kamu tadi itu ada yang ketemu Nabi ya Godo, kemudian ketemu dengan Aulia ya Godo, nggak ada masalah sama aja. Tasawurnya malaikat seperti kepada para siapa? E, para sahabat ini malaikat Jibril sama aja sebenarnya. Tasawur tadi itu bisa terjadi. Nah, hmm. kemudian si Jibril tadi itu bertanya, Fa akhbirni Anissa, beri kabar aku wahai Muhammad tentang kiamat. Beri kabar aku tentang ya kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'ir." Tidaklah yang ditanya tadi itu lebih mengetahui dengan yang bertanya. Bodoh, bodoh, bodoh lah ngerti. Sama-sama tidak ngerti. Mal mas'ul bi'ala minasah Nah, kapan kiamat? Tidak ngerti kapannya. Kalau disebutkan tahun 2012, ya repot nanti tidak bisa menikmati nanti. Karena itu jangan mau percaya. Mal malak mal mas'ul bi'ala minasa nasa'il. Tidak usah begitu. Tanda-tandanya nanti disebutkan. Antara tandanya tadi itu tidak ada mengucapkan Allah di bumi. La taqimus hatta la taqimus hatta la yuqal fil ard Allah. Enggak ada yang mengucapkan Allah. Subhanallah. Uh, ketika ada yang mendarat ada di bulan menurut pendapat yang bisa ternyata di situ terbukti bahwa tidak ada per detik pun di alam ini yang tidak mengucapkan Allah dari suaranya Adan, waktu yang ada di dunia ini semuanya, itu semuanya 24 jam Adan penuh. Bergeser sini ke Jawa Tengah, Jawa Tengah ke Jawa Barat terus begitu semuanya itu Adan Adan Adan Adan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah itu enggak enggak pernah terputus Ketika direkam, nggak tahan dengan rekaman bagaimana, itu semuanya ternyata adzan dari itu tidak pernah terputus dari beralam semuanya dan kalau sudah tidak ada menyebutkan Allah berarti nggak ada yang adzan, nggak ada yang sholat, nggak ada yang itu baru itu kiamat nantinya. Semenjak masih ada adzan, semenjak masih ada orang yang sholat, nah, cuma tanda-tandanya semakin berat, semakin berat, semakin berat. Hah? ibarat orang tadi itu sehat, muda, semakin tua, semakin lemes, semakin ini tanda mereka sudah mati. Tapi tandanya ada. Kapan matinya nggak tahu. Hmm, kok tambah parah ini? Kok tambah parah sakitnya? Kok tambah lemes? Kok tambah demikian terus? Nah. Apa tanda-tandanya kiamat? Saya bacakan satu aja dulu. Antalidal amatu amatu rabbataha. Melahirkan al-amatu budak rabbataha tuannya itu ama. Budak mengeluarkan tuan, artinya ibunya budak, anaknya merdeka. Ibunya budak, anaknya merdeka. Merdeka. Ini banyak Eh, yang e, berbeda tafsir ada di sini. Ada yang mengartikan nanti di hari kia, eh, di akhir kiamat itu banyak peperangan. Sehingga perempuan-perempuan banyak menjadi budak. Dan di situ akan lahir anak-anak yang merdeka, ibunya jadi bu, jadi budak. Antalidal amatu rabbata Ada lagi yang mengartikan bahwa anak tadi itu bersikap seperti pemilik ibu diperlakukan seperti budak. Banyak yang okukul waliden yang durhaka nanti. Karena memperlakukan ibunya seperti amah budaknya. Ya. Alhasil semua tafsiran tadi itu bisa terjadi semuanya. Dan itu sebagian besar terjadi. Mungkin kalau berupa budak melahirkan anak yang merdeka belum terjadi. Tapi yang lainnya banyak yang sudah terjadi seperti durhaka dan seterusnya. Nah, Allah alam. Ada perlu dibahas waktunya sudah ini. Nah, iya, mau percaya dengan kiamat tanggal 12 itu tahun 2012. Sebagai mereka bunuh diri karena takut kiamat. Bodoh enggak ini? Eh, tidak mau percaya dengan Sayyidina Muhammad ya.